pada pagi hari ini pengajian kita di dalam kitab Matlu wa Taqrib dalam pengajian <clears throat> pengajian kitab Matlu wa Taqrib yang sudah kita terangkan yaitu arkanus salat rukun rukun salat atau kewajiban-kewajiban di dalam sholat yang mana rukun-rukun atau kewajiban-kewajiban dalam sholat itu merupakan pokok pangkalnya harus diperhatikan karena kalau hilang rukun-rukunnya atau salah satu daripada rukun-rukun itu maka sholatnya tidak sah samping rukun-rukun itu ada kesunatan-kesunatannya. Karena semua amal perbuatan ibadat dalam Islam ada syarat-syaratnya. Ada rukun-rukunnya atau fardu-fardunya. Ada kesunatan-kesunatannya. Ada kemakruhannya dan nanti ada yang membatalkannya. Maka semuanya itu harus diketahui oleh setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan apabila akan menjalankan ibadat-ibadat tadi. Maka itu di dalam hadis yang sering disampaikan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari atau menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam artinya ilmu hal ilmu amal perbuatannya yang akan dilakukan akan dijalankan atau diamalkan sekarang orang akan menjalankan sholat sebelum dia sholat harus sudah mengetahui syarat rukunnya sholat bahkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan sholat nanti kalau sudah menghadapi puasa Ramadan begitu juga akan menghadapi zakat begitu juga akan jual beli, akan hutang piutang dan sebagainya harus mempelajari ilmu ilmu yang ada sangkut paut dengan apa yang akan dia kerjakan. Nah, itulah dinamakan ilmu hal. Maka setiap hari toh kita menjalankan salat lima waktu. Maka setiap muslim harus mengetahui syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Begitu juga supaya mengetahui kesunatan-kesunatannya kemakruhan-kemakruhannya. Lalu harus mengetahui apa-apa yang membatalkannya agar dapat menjaga sholatnya. Jangan sampai kena yang membatalkan sholat itu. Lalu umpama terserang atau tertimpa oleh sesuatu yang membatalkan sholat, otomatis dia tahu sholatnya batal. Maka setelah kita membicarakan masalah-masalah faraidus salat atau arkanus salat sekarang kita lanjutkan kepada kesunatan-kesunatannya termasuk wasunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani dan kesunatan kesun salat ada yang sebelum salat ada yang di dalam salat kalau kita jelaskan ada tiga macam kesunatan. Sunnah-sunnah solat sebelum kita masuk pada sholat. Ada kesunatan-kesunatan sholat di dalam kita menjalankan sholat. Yang dinamakan sunnah hay'ah. Dan ada sunnah-sunnah yang kita jalankan dalam sholat yang dinamakan sunnah-sunnah ab'al. Nah, jadi ada sunnah sebelum kita melakukan sholat, ada sunnah riat, ada sunnah ab Nah, sunnah ab al itu apabila kita tinggalkan, sunnah lagi kita bersujud sahwi. Nah, ini. <coughs> Jadi harus kita ketahui agar sholat kita ini sunnah apa sempurna. Di sini diterangkan wa wasunanuha dan sunnah-sunnatnya sholat qabla dukhuli fiha syai'an sebelum masuk ada dua ini sunnah yang pokok al-azan wal iqamah jadi ada azan dan iqamah memang zaman Nabi Muhammad saw. ketika masuk di kota Madinah orang-orang tanya pada Nabi bagaimana caranya kita ini mengundang atau memanggil orang-orang untuk jamaah sholat ada yang usul Wah lebih baik kita memakai trompet seperti orang Yahudi. Jangan-jangan itu adalah ciri khasnya orang Yahudi. Ada yang mengatakan pakai kloningan, kata sejauh masoro dan sebagainya. Akhirnya Nabi memerintahkan mengajarkan adalah azan ini. Bahkan kemudian ada beberapa sahabat mimpi adanya azan ini jadi cocok dengan apa yang disabdakan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ah, kalimat-kalimat yang tertentu, kalimat-kalimat yang khusus. Nah, maka Nabi Muhammad SAW mempunyai tukang azan dua, Ibilal dan Ibnu Ummi Maktum. Jadi muazzinnya Nabi dua orang ini yang terkenal. Walaupun ada lagi lain-lain, tapi yang terkenal adalah dua, Bilal dan Ibn Ummi Maktum. Sedangkan Ibn Ummi Maktum itu ada orang buta. Dan yang sangat terkenal lagi adalah di Bilal. Sampai sekarang tukang azan, terutama hari Jum'ah itu dinamakan Bilal. Sampai diistilahkan kalau menjalankan itu dinamakan Bilal. Nah, padahal Bilal itu bukan nama pekerjaan, nama orang. Ya. Jadi nama orang tukang adanya Nabi Muhammad SAW. Karena hanya sangat sering dia melakukan azan, terutama pada sholat Jum Jum'at. Sampai terus hingga sekarang kita namakan orang yang azan itu pada Jum'at dengan sebutan Bilal. Pekerjaannya kita kata fiilkan membilali. <laughs> Jadi bilali nah itu ilmu terkenal dan orang yang menjalankan azan wah itu pahalanya besar sekali kalau orang itu melakukan azan dengan dasar ikhlas lillahi ta'ala dosanya terlebur sepanjang suaranya suara yang normal tanpa pengaruh suara suara biasa ya anggap dia azan teriak Jaraknya ke sana ke sana semua ke seluruh jurusan anggap umpamanya 40 meter saudara. Ya, sudah sekian itu dosanya akan terlatur kalau andai kata mempunyai dosa sekian lagi. Nah, maka fadilahnya azan besar sekali. Asal ikhlas lillahi taala dan akan mendapat pahala juga menurut hitungan orang yang datang sholat. Karena dia menunjukkan orang waktu sholat dan mengajak orang sholat. Tapi kalau menjadi tukang azan dan melakukan azan, jangan setelah azan dia pergi tidur. Nah begitu, kadang subuh begitu azan, setelah azan pulang tidur. Nanti mau komat bingung nyari mana tukang yang tidak ada pulang tidur. Nah dia tidak begitu. Nah, itu. Dan orang yang melakukan azan itulah yang melakukan kamar jadi yang berhak kamar ada yang azan, kecuali kalau dia tidak ada. Maka Nabi bersabda, "Man yu'adzin fahuwa yuqim." Man yu'adzin barang siapa yang azan fahuwa yuqim, maka dialah yang berkamar. Jadi kalau ada orang azan, orang lain jangan berdiri kamar. Tidak boleh itu rosok, merampas hak. Nah, harus cari siapa yang azan tadi. Umpama nggak ada, baru orang lain atau dia wakilkan sudah sampai tamat nah ini harus masjid-masjid tahu lalu tiap-tiap langgar masjid surau salam ini semuanya ada supaya ada azan itu apa muazin rotib muazin tetap nah, kalau zaman nabi setidaknya dua ya, ada kan tukang azan nah, tukang azan itu paling afdal tanpa bayaran tapi boleh saja muazin di bayar apalagi kalau muazin khusus tidak ada pekerjaan lain nah ini supaya dibayar tapi jasanya dia itu jangan karena bayaran harus ikhlas billahi ta'ala tapi afdolnya muazin itu tanpa bayaran kalau dia merasa cukup dan sebagainya tapi umpama dia terpaksa lalu dia ter, apa, tidak bisa kerja diberi atau minta tidak apa-apa atau walaupun tidak minta diberi oleh takmir masjid undang masjid tidak apa-apa ya saja asal muazinnya jangan karena bayaran harus lillahi taala nah, supaya pahalanya besar sekali lalu Nabi Muhammad saw alaihi wasallam al imam gomin wal muazin muktaman imam itu tanggung jawab tapi kalau muazin itu juru amanat yang dipercaya orang <clears throat> Maka Nabi bersabda, Allahumma ma'arsidil a'imah wa'afir lil mudhnibin. Karena Imam Bomin tanggung jawab karena memikul memikul sholatnya orang banyak. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ambil jawab dilihat semua sholatnya orang. Kalau andai kata makmumnya kurang beres, kurang apa, melihat sholatnya di imam. Nah, ini imam mikul. Termasuk masbuk-masbuk itu fatihahnya dipikul siapa? Dipikul imam. Nah, imam bomin tanggung jawab. Maka imam harus pilihan, tidak boleh sembarangan orang menjadi imam. Ada syurutul imam, syurutul imam. Ini ada syarat-syarat jadi imam. Nah, maka kalau orang itu melihat dirinya kurang sempurna dalam syarat imam, imam, imam jangan berani-berani menonjolkan diri untuk menjadi imam. Nah ini harus pasihnya, keadaannya, dan sebagainya. Ini ada syurutul imam. Karena kok sama, ada tertibnya siapa yang terdahulu. Nah, begitulah. Akhir zaman malah rebutan jadi imam. Nah, itu. Kalau akhirnya digeser karena memang syaratnya tidak cukupi menurut syariat ini. Itu. Akhirnya eh, dia jengkel membuat, membuat langgar sendiri. Akhirnya konflik. Nah, ini akhirnya langgar Allah seorang gitu geger. Kenapa ini? Gara-gara. <coughs> Tidak boleh harus kembali kepada hukum syariat. Jadi ada syurutul imamah, syarat-syarat menjadi imam. Itu insya Allah jamaah nanti terangkan. Sekarang Allah eh, mengangkat orang muadzin. Ada orang azan melakukan azan. Oleh Nabi didoakan, Allah arsidil imam waghfir lil muadzinin. Kalau imam didoakan mendapatkan tuntunan, mendapatkan hidayah dan sebagainya, kamu muadzin itu akan mendapat maghfirah. Karena apa? Juru amanat ada kalanya memang salah, leweng dan sebagainya. Nah, ini doakan oleh Nabi, wafir lil muazzinin. Jadi muazzin itu juru amanat, tanggung jawab tentang waktu. Nah, ini dipercaya orang banyak. Maka harus pegang betul-betul Allah kerja. maka kalau sudah di masjid, dilanggar ada muazzin rotib, muazzin tetap, sudah. Lalu masuk waktu sholat tidak usah nunggu menunggu nazirnya menunggu takmirnya menunggu imamnya menunggu jamaah tidak usah pokok sudah jamnya wajib eh, segera harus alat jadi sebatas alat tanpa menunggu siapa karena dia muktaman juru amanat masalah waktu datang waktu terus di alat inilah kalau kamat tidak begitu kalau kamat jangan kamat muazin itu tunggu imam tunggu izin imam kalau imam mengatakan uh, kamat ya kamat jangan nanti sebentar tungguanmu ya tunggu nah, jadi kalau azan karena datangnya waktu tanpa nunggu perintah siapa-siapa pokok tahu datangnya waktu halal segera dia harus azan sudah nanti kamat apa katanya imam imam mengatakan nanti dulu tunggu sebentar ada orang masih wudhu dan sebagainya atau subuh jamaah atau ya sudah azan apa kata imam nah, jadi kalau azan langsung kalau komat tunggu imam nah, jadi ada sunnah azan lafal-lafalnya sudah bagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Allah Akbar Allah Akbar sampai akhirnya nah, lalu Kalimat pun kalimatnya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW lebih ringkas daripada kalimat azan. Lalu azan biasa setiap waktu sama, kecuali azan subuh ditambahi as-salatu khairun minan naum dua kali. Nah, ini tambahan khusus untuk sholat subuh itu namanya tasbih. Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan kalau ada orang azan atau setan itu lari. Jadi kalau ada orang azan itu setan lari sekerasnya. Larinya itu malah menuntut. Sudah sekeras-kerasnya minggu wali jauh. Nanti selesai azan datang dia. Ada orang kamar lari lagi Selesai kamat, datang lagi menggoda orang sholat. Nah, ini setan. Nah, jadi kalau ada orang azan itu setan lagi, ada orang kamat itu setan lagi. Kalau selesai baru datang menggoda orang yang sholat, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai tergoda oleh setan karena sholat kita ini selalu digoda oleh setan. Lalu di mana saja <clears throat> orang itu melakukan sholat jamaah atau datang waktu, walaupun seorang diri ya tetap disunatkan azan dan kamar. Nah, ini tetap sunat. <clears throat> Anggap ada orang seorang diri di tengah sawah atau di padang pasir sudah. Dia seorang diri mau sholat azan saja. Ya keras azannya. So, mungkin ada makhluk-makhluk Allah apakah dari malaikat, apakah dari manusia, jin dan sebagainya, menyaksikan dia. Atau ada jin-jin Islam atau ikut sholat. Dan semua yang mendengarkan menyaksikan. Semua yang mendengarkan soalan pun menyaksikan. Selain apa yang saya katakan tadi, dosanya telah pun sepanjang atau seluas suara suaranya tadi. Dan besok hari kiamat, orang yang tukang azan itu paling tinggi Orang kumpul hari kiamat itu orang kumpul. Paling menonjol, paling tinggi orang-orang yang bukan azan asal dan saya katakan ikhlas bila ta'ala. Nah, ini masalahnya. Lalu azan-azan tadi tentu ada caranya. Tadi sudah saya katakan ada satu punya dan sebagainya. Maka azan biasa, jangan terlalu panjang. Sampai melebihi batas. dia ya panjang, ya panjang. Tapi jangan melebihi. Melebihi itu bisa makruh <clears throat> kalau mengrusak maknanya nah itu bisa haram <clears throat> mengrusak wafatnya ada apa kalau tauhidnya atau wafat syahadatnya dan sebagainya nah, ini <clears throat> apa takdirnya nah, ini harus berhati-hati jadi azan maka itu semua amal perbuatan yang akan dilakukan harus dipelajari dan diteskan kepada orang alim yang ngerti ini. ini bukan hanya tiru-tiruan. Sebab kadang-kadang orang senang azan tapi nggak ngaji, nggak belajar. Sampai membaca ashadu, da ashadu, sahadu. Wah ini bagaimana? Hayya ala salah, mesti hak akhirnya dibaca disamakan dengan haknya hayya ala salah atau dibalik hayya ala salah betul hayya ala salah bukan hak malah disamakan dengan haknya hayya ala falah atau ditafsirkan hayya alal falah keliru lagi perbedaan antara falah dengan falah kalau falah kebahagiaan mari kepada kebahagiaan keuntungan dunia dan akhirat kalau falah petani kalau gitu hayya alal falah mari ke petani nah, kan saya keliru loh salah klik sedikit saja bisa berubah atau hayya dibaca hayya nah, keliru lagi Hayya itu artinya mari, datanglah, kemarilah. Nah, hayya. Kadang-kadang orang tidak ngerti menafsirkan. Hayya ala sholat, wangurib sholat, wangurib. Bukan hayya itu wangurib. <laughs> Bukan orang hidup. Hayya itu dimana ta'ala atau halumma. Mari, datanglah. Datanglah ke sholat, datanglah kepada kebahagiaan. Nah, <coughs> hayya itu kalau ngaji nahunya isim fi'il amr bimakna ta'ala mana halumma lalu <clears throat> orang yang mendengarkan <clears throat> orang adat sunnah menjawab jadi begini kalau ada orang adat jangan berbicara malah sanksinya berat ada orang alam jangan kita bicara, jangan kita ribut. Sanksinya berat, ada bahwa ulama menjelaskan dikatakan ada hadis, orang yang tidak mau mendengarkan itu di dicor telinganya dengan timah lurus, timah lele. Nah ini, jadi kalau ada azan kita diam, bicara pun diam, kita baca diam, hatta kita baca Quran, ada azan diam, dengarkan. Nah, menjawabnya sunnah jadi mendengarkan kalau kita ambil ancamannya hukum wajib. Kalau kita ambil ancamannya berat. Nah, sekarang menjawab ini sunnah, nggak jawab nggak apa-apa, tapi nggak dapat fadilah, dapat ganjaran. Nah, menjawabnya sun, sunnah. Maka kalau ada orang azan, walaupun kita baca Quran, anggap kita baca Quran ya keras. Kalau ada orang azan, kita bagaimana? Berhenti dengan tenaga. Lalu sunnah menjawab, menjawab. Ada itu langsung mendengarkan azan apa saja walaupun Jum'ah walaupun azan apa sekarang umpamanya kita masuk masjid azan masuk kebetulan azan jangan duduk dulu supaya dapat tahiyat masjidnya jangan duduk dulu jangan sholat dulu anggap kita masuk masjid kedua orang azan kita tunggu berdiri saja jangan duduk kenapa kalau duduk hilang apa apanya tahiyat masjidnya jadi kita tunggu sujud dulu sunnah kita jawab asal jawab apa sudah baru kita sholat akhir masjid tidak azan di daerah kita sekarang ini banyak azan ya, ya. yang kita perhatikan kita jawab yang di daerah kita anggap kita di masjid ini sana di masjid sana azan kita azan ya masjid kita sendiri atau yang terjadi terdekat kepada kita karena sekarang wah mana iya, iya. bila dulu seperti saya Kan ya kan yang baik ya penting yang baik tapi tidak wajib azan jauh loh ya. nah, itu tidak apa, apa karena bukan daerah kita jauh hanya kebetulan juga putar itu lah ya. nah, itulah jadi ke daerahnya nah, lalu kalau kita sudah mendengarkan orang azan diam walaupun baca pun daripada diam lalu kita jawab nah, menjawab azan bagaimana mestinya Kulu kama qala al-muadzin kama yaqulu al muazzin Kita mengatakan Allah Akbar ya kita mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha ya kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Hanya dalam hayya 'ala salah dan hayya al falah kita membaca la haula wala quwata illa billah wa ila billah al-azim. Itu atau subuh Maba Imam Muazzin mengatakan as-salatu khairu minan naum. Kita jawab aqamahu Allah wa adama. Ayo sadaqta, sadaqta wa barata, barita wa ahsanta sadaqta wa barakta wa ahsanta ini atau boleh dikatakan wa ana minas syahidin setidak-tidaknya sadaqta wa barirta ini sadaqta wa barirta ini tidak tidaknya nah, kalau kita dengar kamal ya jawab sama ini juga begitu kita jawab dan kalau qad qamatus shalah harus kita mengatakan Allah wa ada ma ini qad qamatus shalah la'ana nasyatana la'ana wa ana wa ana wa ana wa ana bukan anta ana dan saya juga menyaksikan wa ana musyrik <coughs> lalu disunatkan membaca doa azan maka kalau sudah dengarkan azan sudah lalu kita baca selawat ya alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sadaqah sampai akhirnya Nabi mengatakan siapa mendoakan Nabi wasilah tadi Wa'atihil wasilah wal fadilah Pada sahabat azan Akan mendapat jaminan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan ada lagi doanya habis azan kan Nabi barang sudah orang dengar azan lalu dia baca asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammad sallallahu alaihi Wasallam wa rasulah direbut dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa kita rangkap semua. Jadi kita rangkap doa tadi, kita rangkap dengan doa ini semua ini dalam hadis. Hmm. Nah, jelas ah, itulah masalah masalah Lalu agar diambil barokahnya selain untuk sholat, Nah, selain untuk sholat itu di antara sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW hmm. anak bayi yang baru lahir ya anak bayi artinya anak baru lahir sunnah di azani telinga kanannya dan dikamati telinga kirinya padahal bukan untuk salat nah ini jadi sunnah itu memang ajaran Nabi Muhammad SAW dan ada hadisnya jadi kalau orang mempunyai anak, anaknya lahir, ya baru bayi lahir, itu sunnah telinga kanannya diadani dan telinga kiri di mati. Tapi ya jangan sekeras orang azam sholat itu. Ya sederhana saja, bagaimana? Supaya <clears throat> anak ini pertama kali keluar ke dunia, pertama kali itu mendengarkan suara ajakan sholat, mendengarkan <clears throat> zikrullah. dan lagi rahasianya atau khasiatnya atau barokahnya itu anak selamat daripada gangguan setan yang dinamakan umur Sufyan. Kalau umpamanya ayahnya nggak bisa atau tidak ada ya siapa saja pokok di azani siapa saja mengazani. Nah ini sunnah. Jadi jangan sampai kadang-kadang eh, orang perempuan melahirkan anak di di apa rumah sakit atau di poliklinik apa kebetulan bukan Islam banyak iya so. nah, ini nggak ngerti apa apa bagaimana harus orang tuanya atau siapa harus ngerti kalau sudah ada berita lahir jam sekian cepat-cepat datang terus di apa diangkat di telinga kanan ini telinga kiri di kamar di lah walaupun bukan ya nggak apa-apa umpamanya nggak nggak dengar kabar sudah tahu satu hari hari ya dia datang azan kalau tidak tapi mestinya lahir bersihkan dulu sudah lalu di umpama beritanya terlambat atau tidak bisa sampai ke sana ada untuk ini macam-macam kebetulan lahirnya di rumah sakit ya nah, sudah datang saya ke sana apa sudah berapa hari nggak apa-apa andani saja ambil barokah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung nah, tidak berangkat haji kok jaga gitu. nah, lalu di samping itu banyak sekali diamalkan oleh ulama-ulama Ah, <clears throat> termasuk diambil barokahnya orang mau berangkat haji musafir bukan haji saja orang mau pergian jauh dan pada rumah terbakar ada bencana itu diambil barokahnya zikrullah ini ada orang kena jin kena apa setan dan sebagainya diambil tadi setan itu kalau ada orang azan kan lari nah, diambil barokahnya termasuk kuda larat juga ada kuda yang nggak nurut kuda apa nakal ya sedikit iya. kita kuda nakal sudah tidak nurut iya. itu barokahnya diazani telinganya jadi ambil barokahnya ini barokah zikru zikrullah jadul hasilnya nah, itu tidak apa-apa termasuk orang mati masuk ke kubur kita azani kenapa tidak ada dalilnya itu tidak ada dalilnya diambil kiasan saja karena keluar ke dunia keluar ke dunia ya lahiran keluar ke dunia itu sunnah diazani dasar hadis sekarang keluar dari dunia nggak bisanya ya kubur nah, kita azan lagi ambil barokahnya semoga yang mati dapat barokah dapat pertolongan dan sebagainya padahal kota yang dalil nggak ada ngazannya orang mati itu nggak ada dalilnya hanya diambil kiasan tadi atau diambil barokahnya nah, maka kalau ada orang mati yang satu mau ngazani yang satu nggak mau sudah usah kira-kira nggak usah dong karena bukan menjadi <laughs> masalah yang harus kekiran tidak. Kata yang satu, wah tidak usah diada dagang betul tidak nih, Tapi toh baik, tidak apa-apa. Ambil barokahnya atau ambil kiasan dulu keluar dari dunia, ah, keluar ke dunia diadani. Sekarang kita ambil biar penghabisannya juga di di keluar dari dunia, tidak apa-apa. Perbuatan itu baik saja, nggak apa-apa. Tidak artinya tidak, haram lah, tidak haram. Ambil barok barokah, ambil barokah zikrullah. Nah, ini masalahnya. Kalau orang mengatakan, itu kan untuk sholat saja. Nah, orang anak bayi tadi bukan untuk sholat, bukan wajib sholat, tapi di azan, azan ada sunnah Nabi. Asal muslim. Ya sebenarnya ada ya, tidak apa, Pokoknya orang Islam. Nah, ke sholat itu dua macam. Ada tarkus sholat karena malas, beling. Kalau sholat karena ingkar. Kalau ingkar kufur, murtad. kalau tidak, ya di rumah cari sama. Tapi siapa yang mau? Dia yang mau. Bukan <laughs> siapa saja itu? Inilah masalah azan dan kamat. Tapi kalau orang perempuan tidak sunnah azan. Orang perempuan sekarang. Walaupun jamaah tidak sunnah azan, sunnahnya kamat saja. Maka orang perempuan tidak usah menjadi muadzin. <laughs> jadi jadi jadi muadzin. Jadi orang perempuan tidak usah jadi muadzin malah suara perempuan itu harus harus uh, di apa, pelankan, direndahkan. Jadi azan tidak sunnah bagi orang perempuan. Nah, cukup nah, saja. Kadang-kadang ada orang mengadakan perlombaan azan. Perempuan diikutkan keliru. Itu salah itu. melanggar syariat. Nah, kalau lagi-lagi tidak apa-apa, baik saja untuk latihan azan. Itulah masalahnya. Cuma sekarang ini azan terlalu panjang. Nah, ini harus perhatikan. Kadang-kadang sampai 10 menit. Nah, itu terlalu panjang. Sholatnya 3 menit, azannya 10 menit. <laughs> ya, nah, ini terlalu panjang sampai begitulah. <clears throat> Jadi harus dipelajari. Maka nah, tadi saya katakan semua amal perbuatan harus dipelajari ilmunya bagaimana bagaimana ini. Lalu kalau sudah kamar, eh apa? Sudah azan, setelah azan antara azan dan kamar, antara azan dan kamar nanti, nah, ini kan ada waktunya. Kecuali maghrib, maghribnya segera cepat karena waktu sedikit. Selain maghrib, subuh kah, apa zuhur kah, apa asar kah, atau isya kah, ya antara azan dan dan kamar ini supaya ada waktu untuk sholat qobliyah. Nabi mengatakan baina kuli azanain sholat baina kuli azanain sholat baina kuli azanain sholat tiga kali dari membaca antara dua azan alias azan dan kamat ada sholat sholat sunnah qobliyah namanya nah, maka kalau sudah azan beri tempo untuk orang sholat qobliyah nah, qobliyah ini ada kalinya dua rakaat ada kalinya empat rakaat dohor ada empat rakaat sunnahnya asar ada empat rakaat subuh ya dua rakaat bukan alat persiapan dan memang alat alat qoblal waqt nah, itu ada sunnahnya jadi ada sunnahnya sebelum masuk waktu itu azan biasanya ah ya nama sedih nggak apa-apa <laughs> nah bukan bukan siapa kok azan malam untuk orang sahur atau nantinya azan subuh antara jaraknya ini cepat kalau kita ambil hadisnya waktu Bilal azan Bilal azan ini masih masih belum fajar nah orang disebutkan sahur azan Bilal turun turun turunnya bukan mana, bukan mana menoroh seperti kita sekarang 60 meter 2 meter hanya berapa turun Ibn Maktum naik naik azan ini sudah subuh jadi Bilal azan ya itu masih belum subuh memang, memang sahurnya orang-orang zaman sahabat itu dulu kata Nabi harus makan Bila turun ya turun ini naik Ibn Maktum orang katakan asbahta asbah kamu sudah pagi sudah fajar naik naik azan nah, berapa jaraknya ini kan cepat sekali loh ada kalanya dihitung orang baca Quran 50 ayat ini seperti itu nah sekarang di Mekah Madinah dipakai satu jam power antara azan malam Obdal Fajar sama azan Fajar ini satu satu jam di Mekah Madinah sudah Nah kita kita di sini tidak pakai, kenapa? Karena sudah diambil, sudah dulu tidak pakai karena membingungkan. Sebab kalau zaman Nabi suaranya tertentu, suara tertentu, tertentu. Dengar azan, oh Bilal masih masih masih belum belum fajar. Azan ibn maktum sudah fajar. Jadi suara ini menentukan. Maka sekarang kadang-kadang orang bisa bingung, tidak kan biasa. Nah, maka di Indonesia terutama ini diganti dengan tarhim itu nah, dengan tar tarhim apa selawat kah Allah ya Ahmad rahimin irhamna ya macam-macam ya nah, itu tarhim dan sukanya tuh nah, jadi itu jadi kalau sudah tarhim orang tahu ah, ini masih belum ajar subuh nah, tapi andai kata sekarang ya memang sunnahnya dua kali ah, azan hadisnya ada hadisnya asal betul-betul rata jangan rancang jam 4 sama setengah 4 wah ini mengacukan nanti nah, jadi harus kembali kepada ilmunya maka saya katakan kalau di Masjid Haram dan apa satu jam kira nah, itulah alhamdulillah nah, jadi kembali apa yang saya katakan bainakul azanin, sholat antara azan dan komat ada salat di sini ada salat, salat sunnah qabliyah. Maka antara azan dan qamat beliau waktu berita itu Kecuali maghrib. Sebetulnya maghrib juga ada qabliyah, tapi mengejar waktu sangat sedikit. Jadi azan mendoakan uh, baca doa azan segera amat. Nah, ini masalah. Sekarang ada orang tanya, kalau sudah azan, tidak baca doa, tidak qabliyah, lalu pujian. Bagaimana? Wah ini keliru. Salah ini. Ini meninggalkan sun, sunnah. Sunnahnya tadi saya katakan, kalau sudah azan, baca apa? ul azan. Besar pahalanya. Jaminan syafaat. Dan terleburnya dosa. Sudah. Lalu sunnah qobliyah. Jangan dihilangkan sunnah qobliyah. Kalau kita ambil satu dalil khusus subuh. Kata Nabi Muhammad SAW, rok atal fajri khairun minat dunya wa ma fiha coba kita kenal sahih dua rakaat fajar alias qobla subuh qobla subuh ini itu pahalanya lebih baik dari dunia seisinya total saya dunia ini berapa? Gak bisa orang total dunia jangan total dunia, total kota malam gak bisa atau kekayaan kampungnya total gak bisa harga tanah berapa harga rumah berapa ini macam-macam lah, bisa. Wah ini pahalanya khairun minat dunya wa Nah, ini jangan ditinggalkan. Jadi habis azan langsung membaca doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma Rasulullah SAW. Allah Rasulullah SAW. Allah Rasulullah SAW. Allah Rasulullah Allahumma Allah Rasulullah SAW. wa akhirnya tambahin tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabban tadi itu saya katakan baru sudah selesai. kalau dia mau doa apa-apa boleh. Karena doa atau bena bena azanin ini mustajab. Nah, sudah di situ sholat kopiah habis kopiah doa baik nah, di sini jangan meninggalkan kopiah semua sholat ada kopiah berdalil hadis satu cukup padahal nanti ada hadis khusus baina kulli adhanain sholat antara dua azan ada kamat eh, azan dan kamat ada sholat, kita punya lima waktu azan kamat azan kamat azan kamat azan kamat lima waktu antara ini ada sholat ini jalankan malah ada hadis Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla fil yawm sintai asyata atan tatawuan duna faridatin banallahu lahu baitan fil jannah Barang siapa yang sholat 12 rakaat selain fardu setiap hari dibangunkan rumah dalam surga. Sudah kalau sudah masuk surga langsung menempati rumahnya. Dibangun ke rumah dalam surga. 12 nya kalau kita ambil ya oh, atau sobo dua ambil ringkas ini ya ambil padahal lebih dari dua 12 khususnya ambil 12 oblatus subuh 2 rokaat oblatus dohor 2 dua, dohor 2 ba'dal maghrib 2 oblatus dua, 2 ba'dal isak 2 berapa belas enam kali dua. ini saja sudah karena wahulahu baitan fil jannah dibangunkan oleh Allah rumah dan surga apalagi tadi ada kompat ada macam-macam ada is terus tuh disebut tadi nah ini masalahnya nah jadi jangan tinggalkan maka kalau sudah azan lantas baca doa azan baru sholat terus mendoa ada hal khusus la yuwaqqat du'a'u bainal azan wal iqamah tidak ditolak doa itu antara azan dan kamar termasuk waktu mustajab kapan antara azan dan kamar. Wah ini kesempatan doa aku saja. Ini sebenarnya Nah, kita berdoa apa saja yang diminta asal halal. Minta untuk punya laris kan? Atau minta banyak ilmu, minta keluarganya, anaknya jadi sehat, afiat, banyak macam-macam. Apa yang asal halal. Nah kalau sudah selesai, bolehlah baca pujian. Lalu pujian itu juga ada syaratnya, jangan mentaswiskan orang salat ini orang sholat, ini orang sholat, ini kita keras, orangnya bingung, ini haram, itu namanya tas, Nah, ini. Nah, jadi masjid-masjid langgar-langgar harus diberitahu. Kalau hujan diberitahu saja, eh nanti dulu, kopiah ya dulu. Anak-anak dilatih loh, eh, kopiah ya dulu. Kan begitu loh, didikan anak-anak harus begitu. Sebab ibadat itu atau amal-amal ibadat itu dari kebiasaan kalau orang biasa menjalankan, kalau tidak tidak enak. Kalau tidak bisa menjalankan, walaupun didalili seribu kali dalil, ya tidak jalankan. Apa enggak biasa? Tidak biasa, ya. Tadi itu wak atal fajri khairun minat dunya wa mabit. Tidak biasa, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, lah sholat walah apa. Dia malah tidak ada apa-apa. Kenapa? Tidak biasa. Ba'dal maghrib ya begitu. Banyak ulama menerangkan berapa kali diterangkan di mana-mana dalilnya macam-macam. Tapi nggak biasa, tak ternaruh ya, itu keluar. Dia nggak sana, apa dapat waktu? Waktunya banyak ngobrol di muka sana. Pokok langgar masjid, nggak sholat. Kenapa? Nggak biasa. Segala sesuatu kalah biasa. Nah ini jadi harus dibiasakan. Anak-anak apa dibiasakan? Nah ini. jangan, jadi jangan pujian dulu, tunggu nanti. Nah, ini masalah. Tapi kadang-kadang memang orang nggak ngerti kalau diingatkan begitu yang menginginkan didakwa wah itu ahli sunnah wal jamaah gitu. dianggap bukan ahli sunnah wal jamaah lu nah, kelirunya di sini dikira orang yang mengatakan jangan pujian soal dulu kopiah ini dianggap ini orang sudah padahal ini sunnah Nabi Muhammad SAW nah ini jadi harus betul-betul apalagi tukang azannya jangan mulai habis azan la ilaha illallah ya, dia harus baca doa jangan selesai la ilallah rukun Islam itu lima terus ya, iya, sampai imam datang ke datang kata kobat komat ini kan melanggar sunnah ini Nah masalahnya masalahnya kembalikan dulu kepada doa ya harus sholat qobliyah sudah masing-masing mendoa karena doa mustajab di sana baru ada kosong waktu isi baca selawat kah, baca apa, bersama. terkait Asal jangan membuat tas wis orang. sholat nah, ini kalau tidak boleh haram. Jangan lagi pujian baca Quran pun kalau orang sholat taswis bisa haram. Mau kita baca Quran keras, kalau ada sholat ya kira-kira orang yang taswis kita pelankan. Jadi walaupun kita tidak tahu kita pelankan saja, jangan bikin taswis. Nah ini masalah. Nah, jadi jelas baina kulli adzanin shalah dan ada hadis yang lagi la tu, la yuraddu du'a'u bainal adzan wal iqamah tidak ditolak doa antara azan dan kamat wah itu saatun mustajabah nah, ini kesempatan bulan ini di mana saja kita berada <clears throat> nah, jelas ini sunnah sunnah yang dilakukan qoblal as-salah Lalu kalau dalam masjid sudah azan, ya sudah masjid azan, orang jamaah komat. Lalu kita datang membuat jamaah lagi, tak telat telat Apa sunnah azan lagi? Apa tidak? Tidak usah azan lagi. Anggap ini masjid sudah masjid sudah azan, ya sudah azan. Terus sudah kamat sholat. Kan kadang-kadang kita ini rombongan lima orang datang terlambat. Kita akan sholat, jangan azan lagi, cukup azan satu dalam masjid satu ini. Sunnah apa Kamat. Nah, ini masalahnya. Sudah. Jadi setiap sholat sunnah kamatnya, azan cukup satu kali. Itulah. Sudah. Ini yang diterangkan sunnah-sunnah sholat sebelum kita masuk sholat. Nah, setelah itu banyak sekali siap-siap, bersih-bersih dan sebagainya yang tidak masuk syarat ini menjadi sun sunnah. termasuk sebelumnya sholat kalau kita mendatangi sholat lalu di sana orang-orang sudah berdiri sudah dalam sholat kita jalan ini sunnahnya jalan biasa jangan tergesa-gesa jangan lari-lari jalan biasa karena Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada itu sholat faktuha bisa wa wawakarin. Tenang saja sakit apa Sudah, kalau kita ketemu rukuk itu rukuk, ketemu sujud itu sujud. Kalau kurang ya masuk utama apa tambahin nanti apa mestinya. Jangan kadang lari. Sana sudah kalau ghair maghdubi ulang boleh Amin. Kita berdatang takut terlambat lari. Wah, ini jangan, jangan lari. Jangan saja biasa. Dapat satu lokat ya, satu lokat nanti terus berapa? dapat dua rakaat ya dua rakaat nanti terus berapa dapat rokok ya ikut rokok nanti bagaimana ya terus aja loh Mas ini nah, ini masalah kalau tidak dapat sama sekali kalau tidak dapat sama sekali begini umpama ada jamaah sendiri ada kawan buat jamaah sendiri sekarang begini jangan lagi tidak dapat sama, sama, sama sekali dapat akhir kita datang ya imam itu jamaah sudah tahiyat akhir atau sudah rokok terakhir dan Allah Ibn Hamidah akan terakhir kan? Nah, sudah. Kita kalau ikut ini ikut terakhir. Kita lihat ah, ada jamaah lain apa enggak? Apa ada kawan jamaah ada? Ada. Tunggu saja. Jangan ikut. Tunggu maksudnya jangan membuat sendiri, jangan. Jangan membuat sendiri dulu, tunggu selesainya. Sudah mereka selesai, buat jamaah sendiri. Ini afdolnya. Kalau betul ada kawan jamaah, dia tunggu. Jangan ini jamaah kita berubah jamaah. Ini bukan tidak begitu caranya. tak Ta'adubnya tidak begitu. Tunggu selesai. Apalagi kalau kita datang, wah ini tahan tahan akhir sudah. Kita lihat, wah ada jamaah. maksudnya kita kata nanti dulu biar selesai. Selesai, kita buat jamaah sendiri sempur. Nah, ini sunnahnya. Kalau tidak ada jamaahnya seorang diri, kalau tidak ada jamaah, kalau saya tidak ikut ini, dan jamaah ikut saja. Walaupun mereka sudah apa, eh, imam ini sudah tahiyat akhir, ikut saja. Nah masalahnya. Jadi lihat, kalau kira-kira ada jamaah lain, ada kawat untuk bisa jamaah, jangan ikut. Tunggu selesai mereka, lalu buat jamaah sendiri. Kalau tidak ada jamaah sendiri tadi, apa sunnah azan, apa sunnah kamat, ini kan dimasalahkan lagi Tidak sunnah azan, cukup sunnah kamat saja. Walaupun di rumah anggap di rumah. Kalau kita di rumah, sunnah azan, sunnah kamar. Ini tetap azan ini di mana-mana saja. Tadi sudah katakan, walaupun di di sawah, walaupun di padang pasir, tidak ada orang sama sekali, tetap sunnah azan iqamah di mana saja kalau azan salat. Yang saya terangkan terakhir tadi, kalau di masjid sudah ada azan. Kan ini loh, masjid ini sudah ada azan. lalu ada jamaah. Kita ada jamaah baru azan lagi kan tidak Tidak. Cukup Ah, nah maksudnya karena azan untuk waktu kan sudah cukup di masjid ini. Itulah masalah. Jadi harus tahu masalah. Jadi saya ulang lagi, orang perempuan tidak usah azan cukup kamar saja, walaupun sama perempuan sendiri. Memang termasuk suara orang perempuan itu bukan awal, tapi kalau mengganggu keamanan malah bisa haram jadi isinya ada keterangannya akhir itu ada pertentangan apa perlainan antara laki dan perempuan termasuk suara suara perempuan itu bukan aurat kan aurat tapi kalau suara itu mengganggu bisa bisa hal haram nah, makruh nah, itu lalu kita lanjutkan sekarang sunnah sunnah sholat ba'da dukhuli fiha jadi sunnah-sunnah sholat sesudah masuk dalam sholat. Di sini diringkas dulu tadi sudah terangkan dua macam. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'al. Sunnah hayat, sunnah biasa. Kalau kita tinggalkan tidak usah atau tidak sunnah sujud sahwi. Ini banyak modelnya sunnah ya. Sunnah ab'ad, sunnah dan sunnah. Kalau kita tinggalkan, sholatnya sah, tidak dosa. Tapi sunnah lagi sujud Nah, sini terangkan dulu. Wabak dan dukhuli fi syai'an. Dua, at-tashahudul awal wal qunutu fi subuh. Wa fil witrin wa fil witr fi nisf tsani min Dua ini termasuk sunnah Ab'ab, yaitu tasahud awal jadi tasahud awal ini dalam sholat yang tiga rakaat dan sholat yang empat rakaat hukumnya tasahud awal adalah sunnah umpama orang sholat tanpa tasahud awal sengaja tanpa tasahud awal soalnya sah enggak? sah sholatnya tapi meninggalkan sunnah besar nah, inilah lagi lupa lupa juga sholatnya sah nah, sudah nah, cuma ada hukum lagi kalau tidak menjalankan tasawuf awal ya atau kita tinggalkan lupaan dan sebagainya nantinya sunnah sujud sah nah, itulah masalahnya maka atas syahudul awal tahiyat awal yang dinamakan tasawuf dulu sudah pernah saya katakan at-tahiyatul mubarakah salawatu thayyibatillah sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini namanya tasawuf Anda tasawuf awal selawatnya cukup Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sudah berdiri sudah ini tasawuf awal sekarang orang meninggalkan tasawuf awal anggap lupa sudah itu tasawuf awal Oh, musuh ke sahur awal, sholat maghrib dapat dua rakaat, musuh sahur awal dia lupa berdiri Allahu Akbar berdiri. Jika dia ingat, nah, sudah tidak boleh kembali karena sudah berdiri. Nantinya sebelum salam sujud sah sah dua kali. Nah, sudah. Nah, tapi kalau dia sekarang tasawuf awal, lalu dia lupa berdiri Allah, eh, belum berdiri, belum belum tegak, ya. Masih bengkok begini lah. Masih Allah. Ini sunnah kembali. Sunnah, ingat ya. put maksud awal, kembali ya. Tapi kalau sudah Allahu Akbar berdiri, berarti sudah masuk status kewajib. Ya, kalau wajib. Ini tidak boleh kembali. Kalau kembali sengaja batal sholatnya dan haram. Kenapa? karena sholat ah, tasyahud awal ini sunnah lalu kita lupa berdiri masuk wajib meninggalkan wajib mengejar sunnah tidak boleh Lalu terkul wajib ini sunnatin tidak boleh tinggal wajib karena sunnah lain maka kadang-kadang orang bingung imamnya lupa rupanya Allah batas yang belakang Allah Allah imannya kebablasan batas berdiri yang belakang masih terus Allah Allah iman balik wah ini kode ini ya sama tak ngertinya ini kalau baca subhanallah mengingatkan kalau belum masuk tingkat wajib kan ini ya baru gini subhanallah subhanallah umpama imamnya batas sudah berdiri jangan terus baca subhanallah selesai sudah habis imamnya tidak boleh kembali lagi karena sudah masuk wajib nah, adalah masalahnya harus mengikuti makmum itu mengikuti imam harus harus mengikuti tak boleh lantas dia seimamnya saya duduk sendiri tak boleh itu itu makmum bukhori <laughs> makmum melanggar nah, itu masalahnya nah, jadi atas saudara awal ini masuk sunnah begitulah tidak ada masalah awal wal qunut fi subuh dan baca qunut dalam salat subuh. Memang ada hadis Nabi Muhammad SAW membaca qunut dalam rakaat subuh terus ada juga sampai wafat. Maka Imam Syafi'i mengambil dalil itu. Nah, mungkin ada mazhab lain tidak baik qunut tidak dianggap hadisnya tidak sah. Nah, ini saja khilafnya di sana. Jadi kita sebagai orang Syafi'i ya, mazhab Syafi'i tetap ada qunut dalam subuh itu adalah hadis dan ada hadis Nabi waktu salat subuh rafa'a yadaihi jadi ngangkat dua tangannya rafa'a yadaihi yad'u bi ada dua Allah mahdini itu ada hadis rafa'a yadaihi ngangkat dua tangan nah, jadi sekarang jelasnya kunut dalam salat subuh ada sunnah berdasar hadis tidak nah, ya ngangkat tangannya pun sunnah jadi tidak ada mungkin orang malam lain apa mazhab lain atau berhambali yang Bikai mengatakan tidak ada mungkin bagi mereka hadisnya tidak diakui atau tidak disahkan bagi mereka nah, itu saja khilaf nah, timbul khilaf tapi kita di Indonesia ini rata-rata bermazhab syafi'i tahu caranya jadi kunut sunnah angkat tangan pun sunnah dan baca kunut doa apa saja pun tapi afdolnya doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada cucunya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Allah matini firman hadis sampai akhirnya ini ajaran Nabi kepada cucunya. Ayo. Dalam salat syukur dan salat witir. Witir ada pada malam 16 sampai terakhir Ramadan. Nah ini kalau orang meninggalkan kunut, tidak apa-apa. Salatnya sah, tapi tidak dapat pahala sunnah besar. Nah, maka disunatkan sujud sahwi. Anggap kunut sampai Allah terakhir dia. Sampai Allahu liman hamidah. Ya mesti apa? Subuh akhir kunut. Lupa dia. Kita Rabbana alhamdulillah sebagainya. Allah iya, masih masih terhadap Allah belum anu. ini sunnah kembali ingat tuh belum kodok saya bagaimana kembali kalau sudah nah batuknya sudah masuk apa sudah sudah ke bawah sudah dalam sujud setelah masuk batuk sujud ingat tuh belum belum kodok saya bagaimana tidak boleh kembali haram karena sudah masuk apa wajib sama dengan tahiyat Allah tadi tapi kalau masih belum sujud masih begini, walaupun sudah turun, tapi belum belum belum batas sujud namanya. Iya, ini ingat tuh oh, saya belum tahu uh, baca kunut, eh, ini sunnah kembali. Ini sunnah kembali. Kalau sudah masuk batas sujud, ingat tidak usah kembali malah haram kalau sengaja bisa batalkan sholat. Nah, bisa saja sujud. sama? Ya boleh, tidak apa-apa. Asal bisa mendapatkan sujud. Contohnya orang haji saja, saya contohkan orang haji. Orang haji kalau di Masjid Haram itu imamnya tidak dapat sujud. Tapi dia sami Allah menhamid, eh, tapi apa? Tapi kunut. Bagi kita tidak. Sami Allah menhamidah memang mereka bacanya lama itu dalam yang tidak lama kita baca konot cukup ini walaupun tidak ada baca kita tetap angkat tangan baca sendiri nah, cuma kalau kita baca sampai hilang jual sujud dan sebagainya ini nggak boleh karena kita melanggar tuntutan ini nah, jadi kita ukur saja kalau kita suruh baca baca kita baca cukup sudah kita sujud kita tutup sujud sujud ada yang sujud sebentar kita sujud sujud baca apa apa lain tahrir awal tahir awal itu kalau imannya berdiri kita, kita baca tahir awal coraknya sholat berubah kalau ini enggak enggak buka namanya sampai Allah menurunkan sama-sama tuh nah, dia sujud kita masih baca nah, nanti kita ikut sujud jadi baca sendiri asal nanti mengikuti sujudnya nah, masalah tapi tahir awal lain Alhamdulillah, alhamdulillah tidak boleh berkurang ini lain masalah Kan hayatnya salat bentuknya ini apa, berupa sama sekali. Mukhalafahnya mukhalafah kabirah. Di situ masalahnya. Nah, jadi kunut subuh ini sunnah. Nah, sekarang ada kunut namanya kunut nazilah. Kalau ada bencana alam, ada peperangan, ada yang kira-kira merugikan orang Islam dan membahayakan, ini sunnah kita mengadakan Qulub nazilah, nazil itu bencana. Maka kalau kita lihat sekarang di negara-negara Islam, di Palestina, di Afghanistan, di Iran dan Irak dan sebagainya dan macam-macam itu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan Islam, ancaman orang Israel dan sebagainya, termasuk ada bencana alam, gunung gelunggung dan gelunggung dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang toh anak gunung Krakatau mulai anu lagi, iya Bagaimana? Dan banyak orang Islam yang muka dan sebagainya. Nah ini malah kalau kita lihat ini kesemuanya jangan lagi begitu banyak satu saja ada bencana. Sudah sunnah sejuk apa? Eh, uh, nasila. Maka sekarang kita mulai gerakkan kunut Zila demi keselamatan kita tentunya dan akhirat. Begitu juga umpama ada kemahalan. Banyak bahan, bahan makan termahal, rakyat saya tidak bisa umpama. Sunnah sejuk Eh, apa kunut nazila sunnah kunut nazila ini baca kunut nazila ada apa saja nah ini kunut na, nazila nah, ini kalau kita lihat sekarang macam-macam judulnya Islam coba lihat kekisruhan Islam dengan Islam dan sebagainya nah, ini kan merugikan merugikan kan Islam kalau umatan wahidah satu loh satu yang satu satu musibah lain juga merasakan nah, kita bagaimana nah, di sini kita gerakan kunut nazila itu hukumnya sunnah ya waktu waktunya semua lima ah, lima waktu Udah itu lima waktu Jum'at dan sebagainya Ya di i'tidal terakhir Ya subuh ya bohor Di i'tidal terakhir Ya subuh ya bohor Ya asar ya maghrib ya Isya ya <laughs> nah, lah nah, ini lah Sendiri saja Hmm? sendiri sendiri jamaah dua orang tiga orang sepuluh orang <laughs> jadi yang sendiri atau jamaah gitu itu lah sama nah, ini itu nah, jadi inilah masalah kunut jadi hukum sunnah Wafil witri fil nisfani bisa Ramadan dan kunut sunnah pada sholat witir tanggal 16 Ramadan sampai akhir ada mazhab lain dan ada ikut sahabat Nabi ada sebagian sahabat kunutnya ada witir itu setahun maupun sepenuh tahun tidak Ramadan saja siap-siap tiap witir tiap witir terakhir full kunut yang witir ini kunut ada sahabat mengambil itu lihatnya. jadi ini hilaf juga ada yang setiap malam kunut ada yang hanya pada malam 16 Ramadan di akhir mitir. Ini kita kita pakai itu. Ada ada satu Ramadan mitir terus apa uh, terus. Ada setahun uh, terus, Tidak apa-apa. Ada pendapat macam-macam itu mazhab khilafiyah dalam mazhab-mazhab lain Bahwa kita syafi'iyah pada nisfir akhir min syari dan artinya setiap tanggal 16 witirnya bagi penuh sampai selesai Ramadan gitu dan doa penuh tadi sudah terangkan ya doa apa saja penuh tapi mau ambil aslinya itu tadi Allah maghfirni dan sebagainya kalau menjadi imam domirnya jamak nanti Allah mahdini kalau jadi imam Allah mahdina makmum yang mengamini nah, nanti setelah doanya baru pujian pada Allah kalimat takbir wa alaq itu adalah semua baca masing-masing dan tidak mengamini Lalu tapi doa lain ya Allah mahfadul Islam wa muslim sebagainya boleh saja apalagi untuk urut nazir tadi Nah, sekarang orang meninggalkan tahiyat awal. Kalau meninggalkan atau meninggalkan kunut, kalau tidak sujari, ya tidak apa-apa. Karena sujari pun hukumnya sun, sunnah. Sujud sahwi hmm. pun hukumnya sunnah. Kalau orang lupa dalam sujud sahwi itu afdolnya membaca sesuai dengan keadaannya. Subhana malayanamu walasu. Memang maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Manusia lupa. Adalah atau baca apa saja bisa nah, sudah sekarang sunnah-sunnah di dalam sholat <clears throat> yang tidak sunnah lagi kalau tinggalkan sujud sawi artinya sunnah-sunnah biasa maka dinamakan hayat <clears throat> Orang tanya, mengapa kok dinamakan abad atau ba'diyat dan kok dinamakan hayat? <clears throat> Tadi saya katakan, sunnah ba'diyat itu sunnah besar, ya sampai dinamakan ba'diyah seakan-akan sebagian daripada ketentuan sholat min ba'di ya itu salah sebagian dari ketentuan sholat Kalau hayat hanya merupakan bentuk saja jadi bukan corak maka ini sunnah sunnah biasa anggap sunnah kecil sudah atau hayat kalau mau tinggal pun tidak apa-apa tidak usah tidak usah sahwi ini banyak di sini terus diterangkan wahai Allah khamsata asra khusra ada 15. Pertama raf'u yadain mengangkat dua tangan. Mengangkat dua tangan ini sunnah. Tapi bukan segala waktu tidak. Ada tempat yang disunahkan. Inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa rafa' minhu. Ya, isinya ada lagi wa inda qiyam min awal jadi empat, empat macam ini sunnah angkat tangan. Jadi angkat tangan Allah, jadi angkat tangan. Angkat tangan, tangannya diangkat, di mukanya pundaknya ini. Ini angkat tangan. Takbiratul sunnah angkat tangan. Lantas dikatakan wa indal ruku sunnah angkat tangan. Berdiri dan ruku tidak sunnah angkat tangan sudah. Nanti berdiri dari atas allah sunnah angkat. Lainnya enggak. <clears throat> Anggap rokat pertama. Ya, berdiri rokat pertama jangan angkat tangan. Karena tidak apa? Tidak sunnah. ya, kalau nggak sunnah itu bisa menjadi harokan nanti. Nah, di sini masalahnya. Jadi kita harus tahu. Ya ini bagi Allah Allahu Akbar bagi ihram sunnah. Sami Allah ya hamilah angkat tangan. Anda dia lihat orang-orang awal tadi mau rukuk ini sunnah angkat tangan. Walaupun sunnah jangan ditinggalkan demi kita mencapai pahala dan ganjaran. Jadi tak eh, mengangkat tangan sunnah dalam takbiratul ihram, dalam akar ruku dan dalam tidak ada ruku dan dalam berdiri dari tasyahud awal. Terus oh yamin ala simal. Menaruh tangan kanan di atas yang kiri. Dituliskan tahta sadri wa ya fauqa surah ini tengah-tengah nah, jadi kalau Allahu Akbar ini tahu di sini di bawahnya dada di atasnya pusat ini sebenarnya jadi sini bagian tengah-tengah ini ada kadang-kadang orang di pinggir gini itu ada keterangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ada karena tek-teknya hati di sini kata Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali menangkan di situ. Mungkin ilmu ayatnya ya, ayo pegang begini. Tapi nah, asli asli hadis begini. Jadi kita ambil Allah Akbar terus begini. Carry taruh di bawah, kanan di atas, jangan dibalik begini. Ambil nah, kaya tangan di atas. Nah, taruhnya biasa saja, jangan diputar. Kadang-kadang putar. <laughs> kalau kebabasan terus begini, ya. Itu bayangkan begini. Kalau barang baik, kanan dahulukan. Ya, kan begitu. Tapi letaknya nanti kiri di bawah, kanan di atas jadi ini turun dulu, turun. Ya. Tapi ini harus bawah nanti. Kalau begini kualir guys. Jadi melompat ini, melompat dilesi lagi. <laughs> oh iya, iya, iya. Bagaimana? Tidak biasa Allah, Akbar biasa. Tidak Allah. Loh itu harus diputar. Kalau kebabasan terus begini. <laughs> Nah, itu sudah biasa saja. Nah, ada mazhab lain, mazhab lain, ya. di bawahnya pusat, di bawah Hanafi dulu, jadi bawah pusat. Atau tidak pakai, kalau Allah Akbar sudah lengger tidak pakai senakap Mungkin Maliki, ya di Mekah macam-macam, maka kalau orang di haji nanti tahu segala macam-macam. Cuma jangan ngatain, tidak boleh, tidak boleh nyelok orang. Ya. <laughs> tahu saja, oh ini apa-apa ambil, apa-apa kita sendiri. Macam-macam orang Allah Akbar begitu. Ya itu di bawah gini, seperti orang kecil biasa. Ada Allah Akbar terus nah, apa apa berdiri. Kadang-kadang orang berdiri kita kira-kira orang nunggu apa? Salat itu. Karena tidak ada tanda apa-apa. Tidak sedangkan kan tidak ada tanda apa-apa biasa gini. Gitu. Nah, kalau kita tidak Allah Akbar terus pegang saja. <coughs> Ini masalahnya. lalu kita orang laki-laki ini lubang. Jadi antara sikutnya dengan pinggangnya jangan melekat biasa-biasa saja Ini enggak umpah dimasuki apa ya tangan bisa dong. kalau perempuan tidak perempuan lebih lebih rapat nah, itu perempuan lain lagi kalau perempuan harus merapat begini laki-laki biasa enggak kalau perempuan tidak melekatkan ini nah ini jadi ini tangannya harus harus dekat. ini perempuan laki-laki jangan biasa juga jangan jangan begini begini ini harus dinginin <laughs> dinginin masa sebagai Allah waktu gitu ya jangan ya ini jadi ini tangan diwaktu di kuain eh, ini ku namanya tulang tulang ini tulang tulang polos ini. Nah ini ini pegang Jadi pegang jangan bikin. <clears throat> Jadi kalau ada orang begini saja Allah Akbar pegang ini, ya, kita tahu oh ini cari ikut Imam Ghazali hmm. ada keterangan Imam Ghazali karena hatinya di sini apa tek-teknya di sini pegang ini tidak was-was. Ini ini satu pegang ya, bukan begini, bukan bukan ini yang dipegang, ini polos ini apa? Ya, kuain ini kerugian ini yang dipegang. Tepat di tengah-tengah sini, di bawah dada, tahta sadri, wafal rasulullah Di bawah dada, di atas puluh sadran kan di sini. Atau istilahnya orang sini kulunyati. Ya, di sini. Eh, iya dong, jangan ditumpuk gini. Polos maksudnya gitu gini. Nah, ini dipegang akhirnya agung sunnah masalah begitu saja kalau tidak diajarkan dan dipelajari ya keliru-keliru saja anak kalau mempelajari anak-anak sholat apa itu. guru-guru ngaji ini harus betul-betul pokok seperti mengajar anak bersenam itu ya akan ada olahraga, bersenam apa macam-macam, bagaimana barisan, apa kan teliti Sholat harus begitu diatur betul rapi tekniknya itu. Nah begitu. Ya disesuaikan dengan kita bagaimana. Dan kita sholat maghrib sapi ya begini ya begini umpama ada orang macam-macam kita jangan menyalahkan mungkin itu mazhab lain nah, tapi kalau kalau dalam kita jamaah kita ada keliru terang keliru bukan mazhab lain ini <laughs> terang keliru lah itulah ini masalah jadi wad'ul jadain yadain wad'ul jamin ala siman ini sunnah hayat wa tawajjuh dan membaca wajah tu artinya doa is if nah, ini sunnah setidak-tidaknya jangan meninggalkan Allah Rabbul kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asidah wah ini waktu ada orang baca itu Nabi ini wah, ini yang besar sekali cuma bacanya jangan dirangkap dengan takbir ihram jangan begini usalli fadl subhanallahi ta'ala ma'mum imaman Allahu Akbar takbiro bukan begitu Allahu Akbar takbir ihram itu sendiri sudah berhenti sebentar sakta namanya sunnah berhenti eh, diam sunnah diam sakta namanya jadi usali apa ya Allahu Akbar Allahu Akbar kabiro Allah bukan usali Allah maghribi ta'ala Allahu Akbar kabiro alhamdulillah kurang ini jadi takbiratul ihram sendiri ada sebuah sendiri. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah ini sendiri. Jadi artinya kalimat sendiri ini tidak gandeng sama takbiratul ihram. Ya, kan jelas kan? Takbir ihram sendiri Allah akbar takbir ihram wajib rukun. Ini ada bacaan Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa Nah ini sendiri kita baca dan buat titik kita ini sunnah besar pahalanya nah sudah ini diam sebentar Allahu Akbar terus Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah bukan wa nasilah nah, lalu teruskan buat jadwal biasa sampai akhirnya ini namanya doa nah umpama umpama ada orang sunnah Rasulullah, nggak baca lanjutannya wajar nggak baca jangan meninggalkan ini bisa pahalanya tinggalkan ya tidak apa-apa tapi sayang pahalanya lah sayang pahalanya ini pahalanya nah, sunnah boleh tinggalkan tapi pahalanya masalahnya pahalanya ini nah, jadi jelas itu namanya tawajuh. kenapa dimana tawajuh? ada wajah tuwajiyah lalu doa tawajuh macam-macam bukan wajah tuwajiyah saja nah, ada kadang-kadang ada doa lain-lain Allah mabaid baini wa baina ya kama ba'atwa bainal masjid wal maghrib wabrokhir warhamkan begini umpama ada orang baca kita sudah ini baca lain kita. jangan celah mencel mengulang maka kalau orang itu luas tahu oh ini pakai ini oh ini pakai ini nggak apa-apa coba kita kita sudah dari kecil diajari wajah wajahnya ini ya sudah ya pakai itu umpama ada orang baca pakai itu misalnya Allahu Akbar اللهم باعد بيني وبين خطاياي masyid wal بين wa والمغرب firli wa alhamdulillah umpama baca itu jangan kita celaka itu keliru jangan dianggap keliru ini ada hadis lain gitu loh nah, ini masalahnya juga begitu ada yang baca baca baca jangan orang lain mengatakan wah enggak begitu jangan masing-masing harus tahu maka kalau masing-masing luas tahu pengambilannya tahu dasarnya tahu sumbernya insya Allah enggak ada masalah kekeran ikhtilafu mati. jadi wah, nah ini masalah ini ya, tadi saya katakan nanti pengen dia kalau begini, mantap, oh, oh itu sudah macam-macam. Nah, ada kadang-kadang orang melihat macam-macam itu juga salah paham lagi. Sudah berangkat haji, dan macam-macam, pulang enak di sana gak repot, ini oleh ini oleh. <laughs> ya, akhirnya saya enaknya. Tetapi dulu ini ada ada ketentuannya apa nggak bilang dari mana? Dia kok enak, cuma kagak rewel. <laughs> Dia kagak rewel. Gitu pun ya. Pun tidur, tidur, ngorok, bangun, sholat, gak usah usah oleh dari. Lu kan ada di sana orang tidur, tidur, ngorok, sudah tidur, tidur biasa ini. Gitu. Bangun, sholat, Allah. Tapi kita lihat malam apa, model apa. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali, ada Si'i, ada Banglalhaq, bebas, macam-macam. <laughs> Ya, jadi kita jangan ikut-ikutan. Lihat dulu, ah dari mana sumbernya ini. Ya, itu masalahnya. Ini jamaah-jamaah yang pergi haji harus hati-hati. <laughs> Lihat itu jangan pulang di sini lantas mengatakan, wah ada apa-apa, segini boleh, kini boleh, kini boleh, segala boleh. Akhirnya rusak ibadatnya. Nah, di sini. Nah, Jangan kita harus tahu sumbernya dari mana. Nah, jangan kita mencela, harus pelajari. Oh ini begini, ini begini, salah satu. Karena hak itu satu. Jadi hak itu salah satu. Juga pembacaan doa istiftah atau tawajuh ya macam-macam. Doa sudah diajarkan dari kecil di sini maka Syafi'i dia pilih oleh Syafi'i ini Allah pun kadirah mika jawas Allah bin wasilah wajah tuwaj ya lillahi fadl sallallahu Allah hanifah tapi akhirnya dari terus wa'ana minal muslimin bukan wa'ana awalul muslimin nah, wa'ana minal muslimin ada ayat ala awal muslimin tentang cerita Nabi Ibrahim Ibrahim awal muslimin kalau kita bukan awal muslimin kita orang Islam nomor berapa? Maksud saya orang Islam mau sama kita ini bukan pertama loh. Kalau Nabi Ibrahim pertama, mungkin Nabi Muhammad pertama, kita bukan nomor berapa, nomor sudah sekian miliar, <laughs> bukan jutaan sudah, gitu, iya. Nah, ini. Nah, ini wa ana minal muslim. Dan pada akhir tidak dan pada akhir tidak pakai ini wajah tuh. Ini kita ambil ajar hadis jadi pakai wajah itu langsung tanpa in hmm. ini umat bahkan nggak apa-apa tapi ajaran aslinya wajah buat dia lelaki fataras sama wajah Allah halifah musliman dari akhirnya tidak pakai wah ma'ana wah ma'ana kalau makanan wah ma'ana wah ma'ana anak bukanlah saya wah ma'ana minal musyrikin bukanlah saya dari kaum musyrikin wah ma'ana bukan saya Wal isti'adha membaca a'udhu. Nah, ini adalah sunnah. Membaca a'udhu adalah sunnah. Jadi membaca a'udhu mal fatihah itu sunnah. Jadi membaca a'udhu itu sunnah. A'udhu bila misyaitan wajib itu sunnah. Dan jangan dikeraskan walaupun fatihahnya keras. Fatihahnya jahron, a'udhunya sunnah sir, sirron. Dan baca a'udhu sunnah setiap akan membaca fatihah. Kalau empat rakaat ya sunnah empat rakaat. Saya Akan fatihah. Surat tidak, karena sudah sambungan dari ini ya. Lanjutan dari ini cukup Bismillah ya. karena surat pembukaan dari Bismillah. Nah, kita jangan tinggalkan. Umpama baca surat dapat Bismillah tidak apa-apa. Nah, jadi kita terus baca supaya utuh sunnahnya, ganjarannya, pahalanya. Tapi kalau Fatihah wajib baca bismillah. Nah, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini sunnah. Ini kita bahas jam satu ya, bukan baca Quran biasa. Dalam salat akan membaca Fatihah di sunnatul membaca a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Sudah. Dan jangan jarang sunnahnya sir umpama ada orang baca jarang, mikrof, sah salatnya tapi melanggar melanggar sunnah. nah. ada pun Bismillahirrahmanirrahim sebelum Fatihah adalah wajib. Karena wal basmalah itu ayatun minha al Fatihah. Yang sudah baca. Adapun baca baca Fatihah tadi kalau jahran sunnah jahran, kalau siram sunnah sir, siram. Jadi a'udzu bila minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Jahran jahran, siram siram kita. Nah, maka diterangkan di sini wal jahru fi maudhi'ih wal israru fi maudhi'ih. Jadi baca keras pada tempatnya, baca baca pelan pada tempatnya. Sub, rakaat pertama kedua subuh jahron, maghrib jahron, isya jahron, jum'ah jahron, raya jahron. Tiga dan dua rokaat ketiga kedua dalam semua sholat baca siram sholat siram bahar semua siram asar semua siram betul. nah, bagi orang haji sunat tawaf ah, ini sunat tawaf Sunat tawaf bagi orang haji sunat tawaf orang tawaf itu kalau sholat sunnahnya itu siang siram kalau sholat malam sunnahnya jalan ini orang kalau tawaf habis tawaf nanti di Ka'bah ini jamaah yang untuk berangkat haji tawaf ya terus kalau sunnah sholat di makam Ibrahim loh. ya ini kalau sholatnya itu siang sunnah sirron kalau sholatnya malam sunnah jahron nah ya jahron pokok jahron walaupun mbak kuasuan jahron itu sunnah ini masuk sunnah ini penting sekali bagi jamaah-jamaah laki perempuan yang akan berangkat Adapun yang sosial biasa tadi sudah saya terangkan. Watakmin senang membaca amin. Jadi membaca amin itu senang Maknanya amin tajib Amin ismu fi'li amrin bermakna tajib Jadi amin maknanya tajib <clears throat> Kalau kita jamaah, kalau imamnya sudah baca ghairil maghubi alaihim waladhalin berhenti sebentar sakta itu ada saktanya berhenti sebentar kau amin amin aminlah ya makmur supaya membarengi imannya iman, maka jangan mendahului agar kesal-kesal, dulu tunggu dulu imannya kalau sudah waladhalin ah baru amin nah ini perlu diperjabat. Eh, diperbaikilah keadaan kita kadang-kadang langkah-langkah masih pasti kan begitu imannya masih walau bal masih bal bahkan sudah amin nah, ini sudah kalau diingatkan kenapa begitu ya anak-anak ini jika ya, jika anak-anak iya anak kecil anak besar ya <laughs> gimana tidak begitu ya boleh asal dapat waktunya imamnya nggak terlalu eh, waktu dialihin alaihim waladzalim kita baca apa berseri terus amin cukup kalau baca cukup, cukup kalau tidak cukup jangan terus amin jangan baca sendiri jadi pokoknya antara waladzalim ini diamkan sebentar ya terus amin sebab ada jaminan kalau aminnya makmun bersama dengan aminnya imam dibarengi aminnya malaikat-malaikat yang di langit orangnya itu kelebur do, terlebur dosanya. Jadi kalau orang dalam sholat, imam membaca wabali, amin, itu malaikat-malaikat semua ikut amin. Itu harus ini. Nah kalau kita makmum ini, bareng aminnya dengan aminnya makmum, barengi malaikat, kita lapor dosanya. <coughs> Maka harus diperingatkan anak-anak orang-orang semua. Jangan membaca amin dulu sebelum selesai Fatihahnya iman ghairul maghdubi alaihim waladhalin. Amin. Baru. Kadang-kadang imamnya napas dulu. Ini aminnya. Dan amin tidak amin. Tidak ha, tapi amin. maknanya istajib eh, terimalah ya Allah nah, ini hukumnya sunnah nah, lalu sholat sendiri juga begitu baca fatihah lalu baca A, amin itu sunnah sama dengan kalau orang berdoa kita mengamini juga sunnah Jibril berdoa Nabi Muhammad mengamini amin Jibril berdoa lagi amin nah, Nabi, uh, Nabi berdoa sahabat mengamini nah, ini tadi baca kunut makmunya mengamini Wa qira'atus surati al Fatihah dan membaca surat sesudah Fatihah ini ada sunnah. Membaca surat sesudah Fatihah sunnah dalam rakaat kedua eh pertama dan kedua. Pada rakaat pertama dan kedua bagi imam atau orang yang sholat munfarid sholat sendiri kalau makmum tidak makmum tidak maka kalau imam itu begini kalau imam sudah Bukan maghdubi alaihim Amin Berilah waktu Waktu ini diam Imamnya diam Biar makmumnya Sempat membaca Fatihah Ini dia Ini sunnahnya Nah, imamnya diri itu baca apa? Boleh juga macam-macam. Tadi saya katakan, ya bagi baca Allah ba'id baini wa mana khotoya yang Allah maghfirli wa dan sebagainya. Boleh saja, jangan kosong. Ya, ini kasih kesempatan imam makmum baca. Terus selesai, atau telah selesai maghrib imamnya baca sur, surat <clears throat> makmumnya mendengar jangan ikut baca kecuali kalau barisan penuh sekali nggak ada pengasuhan nggak ada apa yang belakang saya nggak dengar sama sekali tidak mendengarkan suara imam sama sekali nggak tahu tahu imam makmum nah, ini baca nih <clears throat> lalu membaca surat itu tertibnya sunnahnya rakaat pertama yang atas diambil dari yang atas ya rokat kedua surat jamil yang bawah contohnya begini umpama kul a'un bil falak dan kul a'un yang atas yang mana kul falak kul a'un jangan dibalik kul a'un dulu nanti kul a'un bil atau kadang-kadang membaca inna anzalnahu ya sudah baca inna anzalnahu nanti baca alam nasrah ini terbalik atau baca idza zulzilatil abu anda selalu baca inna anzalnahu ini terbalik. jadi rakaat pertama yang bagian atas anggap alam nasroh nantinya inna anzalnahu atau idza zul atau wali al kafirun nah, begitu kan jangan dibalik dan rakaat yang pertama diambil yang agak panjang rakaat kedua yang pendek kecuali yang warid waktu ajaran dari Nabi langsung seperti Sampai hisbah dengan hal ataka. Itu lebih panjang hal ataka. Hitungannya lebih panjang hal ataka. Nah, tapi Nabi biarkan itu sunnah khusus, ya sudah. Tapi tetap letaknya sampai hisbah bagian atas, hal ataka bagian bawah. Baru itu harganya terakhir sana. Ya, nah ini. Itu masalahnya. Lalu orang tanya, umpama sholat membaca surat lengkap dengan membaca beberapa ayat masalah boleh boleh saja tapi afdolnya surat lengkap walaupun pendek surat lengkap ini lebih afdol daripada potongan ayat kecuali kalau untuk menghafal Quran seperti perawian itu nah, itu tentang untuk hafal Quran loh nah, itu apa jadi boleh saja membaca utama berapa ayat, petian, petian, petian boleh tapi kalau tanya afdolnya mana Ya, tapi dalam sholat khususnya di, itu di luar sholat boleh tapi di dalam sholat masalah khusus dalam sholat membaca surat ya antara membaca surat lengkap dalam sholat ini dengan memetik ayat-ayat walaupun isi doa isi baca itu afdolnya tetap surat lengkap khusus dalam sholat ada pun lain-lain salat misalnya nah berdoa zikir koalisi bapak ilama kan untuk doa tidak apa-apa ada kursi campur amanah Rasulullah atau untuk doa tidak apa-apa di luar salat tapi dalam salat ya boleh tapi kalau tanya afdolnya surat lengkap itu afdol dari potongan surat kalau kita lihat amalia Nabi rata-rata lengkap apa, membaca surat lengkap. <clears throat> Soal boleh tulis saja nah, kalau ambil potongan ayat juga begitu harus ayat-ayat yang bagian atas dulu kemudian bagian akhir sedapat mungkin lebih banyak yang awal kemudian lebih sedikit yang akhir nah, itulah tapi afdolnya kembali lagi surat lengkap lebih asal, nah, anggap banyak kuliah aku lengkap puluh lengkap ya afdol memang setidak-tidaknya ya ringkas banyak kuliah pun nah, inilah masalah masalah kalau menjadi imam, ya pilih saja yang ringkas, yang apa, yang pendek. Walaupun dia akan baca panjang, itu jangan kalau makmuman. Baik begini, ada orang sholat makmuman, dia mau baca alif lamim, mau dihabiskan. Ini jangan, harus orang sholat jadi imam harus melihat keadaan makmumnya. Nah makmum ada kuat, ada lemah, ikut yang lemah. Ada yang kuat berdiri, sama ada yang dapat berdiri ada yang macam-macam orang-orang nah ini cepat-cepat Pak Abu ambil ringkas saja nah itulah kalau soal sendiri boleh zaman Nabi ada seorang sahabat mengimami begitu panjang suratnya lalu ada orang wah, mau kerja mau ini laporkan Nabi ya Rasul bagaimana saya tidak soal jamaah sekarang lah kenapa karena si Fulan si Amir kenapa wah dia terlalu panjang suratnya sudah Lautan Nabi khutbah berikan inna minkum munafirin anda malah ada di antara kamu itu melarikan orang, menjauhkan orang daripada. Anu, kalau sholat diri sendiri boleh panjang terserah. Kalau sholat jamaah jangan ikat, apa, lihat makmumnya. Nah, dikatakan imam itu melafil ini. Nah, kecuali kalau diumumkan ada jamaah khusus, kita punya jamaah 15, diumumkan jamaah saudara nanti saya akan baca surat Al-Fahmi sama surat Al-Imran dalam suara setuju Sejuk. ya, ya boleh baca sendiri, tidak apa-apa. Kalau mereka waktu pak keberatan, ya keberatan ya tidak, tidak. Nah, memang mengganggu dong. Anggap salah sopo di masjid sudah. Imamnya baca surat panjang. maknunya ada yang mau ke Surabaya, ada yang pasaran, macam-macam. Tidak tenang itu. Sholat ini panjang sekali, gak habis-habis ini suratnya bis jalan bis pertama mesti omong bis pertama padahal ketinggalan sudah sudah belum selesai imamnya bis lagi ya berdua itu <laughs> jadi tunggu ini akhirnya ngitung bis jalan ini eh. yang salah yang mana imamnya yang salah tidak bisa salah munafik akhirnya besok pagi tidak mau datang Kenapa ada sama? Nggak sholat setelah sini sini. Kenapa saya mau pasaran? Ibarat panjang, sudah sini cukup punya <laughs> dulu. nah ini, ini minkum benar ini. Kalau untuk sendiri sama khusus boleh lah. Ini masalahnya. Jadi semua itu ada peraturan. Wa takbiratu inda rukul khudu dan takbir naik turun naik turun ini ada takbir. Ini adalah sunnah. Jadi turun naik ini ada takbir sunnah wa qawlu sami Allah min hamidah di sunnah Rabbana lakal hamdu ya ketika baca sami Allah liman hamidah makmumnya imamnya makmumnya juga sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu baca dan dari tasbih subhanallah al-azim wa bihamdih subhanallah al-azim nah itulah nah, di sini sering dimasalahkan subhana rabbil azim pakai wa bihamdih atau tidak nah ini kita-kita ini dalam dalam syafi'i Subhanallahil azim wa bihamdih subhanallahil ala wa bihamdih. Ini ada hadisnya diriwayatkan oleh Abi Dawud. Nah, jadi ada kadang-kadang ada bentar wah itu bid'ah itu. Subhana Rabbil Azim itu bid'ah mestinya Subhana Rabbil Azim sudah. Nah, orang itu tidak tahu ada nah, hadis. Malah diterangkan di kitab Syarah Al-Azkar Nawawi ada itu hadisnya. Jadi tambahan wa bihamdih. Nah, amaliyah. Jadi walaupun umpama hadisnya do'if dan fadilah amal boleh dijalankan bukan masalah bid'ah. Nah, lain kadang-kadang itu dimas dimasalahkan. Dimasalahkan, ditantangkan. Wah ini tuh subhanal azim. Mai wa itu bid'ah itu keliru macam-macam. Subhanal azim ta'amdik itu keliru kan wabi hamdi tambahan sendiri, buatan sendiri. Karangan sendiri, ah, itu kelirunya. Tidak, itu ada hadir riwayat Abu Dawud dan Tabari dan Tabari. ذلك سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده dan ada orang berdoa fasabih apa bihamdi rabbika wastaghfirhu wa tasbih walhamdu ini masalah Dalam dan sujud Allah waliyadain al-fakhirin dan kalau kita tangannya taruh di pupunya di muka pupunya dekat lututnya. Terjus. Wabasal musna